Mestinya waktu Ustadz Muhammad Muqaddam, tapi beliau berhalangan karena beliau sakit dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala beliau disembuhkan dan diberikan kesehatan. Allahumma amin. Dan pada hari ini hari Sabtu kita sudah masuk tanggal 1 Hijjah Dan alhamdulillah <clears throat> antara kita dengan jamaah haji sama jamaah haji hari ini juga tanggal 1 Hijjah sehingga nanti insyaallah wukuf di Arafahnya sama-sama dengan di Indonesia tanggal 9 Hijjah dan lebarannya pun juga insyaallah sama. Dan mulai hari ini tadi hari Sabtu sudah dimulai amalan-amalan 10 hari pertama Hijjah termasuk puasa dan takbiran dan yang lain-lainnya sebagaimana yang lalu telah dijelaskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan untuk bisa melakukan amal-amal soleh pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini karena ini adalah hari-hari paling afdal, amal soleh paling afdal, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan hari-hari ini adalah hari-hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyia-nyiakannya, maka kita akan rugi dengan kerugian yang sangat banyak. Dan insya Allah sebagaimana biasa kalau Sabtu kajiannya adalah tentang akhbarus salaf, berita-berita tentang salafus soleh. Bagaimana semangat mereka yang tinggi dan bagaimana pula selera mereka yang tinggi. Insya Allah pada malam hari ini kita lebih banyak berbicara tentang hadit-hadit yang mengajarkan kepada kita agar kita bersemangat tinggi dan kita berselera tinggi yaitu selera tinggi, semangat tinggi menuju akhirat, menuju ridhonya Allah, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita membahas tentang manusia terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu kunci-kunci kebaikan yang menutup keburukan. Kelompok kedua adalah Allah menjadikan mereka kunci-kunci keburukan dan mereka menutup kebaikan. Maka berbahagialah orang-orang yang Allah menjadikan mereka sebagai kunci-kunci kebaikan. Kunci kebaikan ada di tangan mereka. Dan celakalah orang yang Allah menjadikan kunci-kunci keburukan ada di tangannya. Dia selalu membuka keburukan dan dia menutup semua kebaikan. Yang lalu kita sampai di sini dan insya Allah sekarang kita lanjutkan yang baru lagi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau yang lalu beliau memuji sahabat Salman Al-Farisi yang luar biasa Kita kitanya dan derajatnya Demikian pula Rasulullah SAW banyak memuji para sahabat yang lain, di antaranya sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu taalaanhu yang dikenal dengan al Faruq, pembeda antara yang hak dan yang batil. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh at tirmidzi dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la anzuru ila syayatinal insi wal jin." Qad farru min Umar. Sungguhnya aku melihat setan-setan jin dan setan-setan manusia, mereka semua lari menghindar dari Umar. Sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala setan bukan setan manusia saja, setan jin pun takut dengan sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala Bahkan kalau setan berpapasan dengan sahabat Umar, setan pergi cari jalan lain. Idza salaka Umar fajjan salaka syaitanu fajjan akhar. Kalau sahabat Umar jalan di satu gang lalu berpapasan dengan setan, maka setan cari gang yang lainnya. Takut berpapasan dengan sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala Setan aja takut luar biasa. Kemudian ada sebagian yang tidak suka dengan sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala bahkan juga tidak suka dengan para sahabat, bahkan tidak suka dengan ahli sunnah wal jamaah. Mereka memukul hadis ini. Mereka menimbulkan syubhat-syubhat untuk mukul hadis ini, untuk mukul ahli sunnah wal jamaah, untuk mukul sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala Itu bagaimana? Tidak masuk akal itu ahli sunnah. Masa katanya Setan takut sama sahabat Umar. Setan lari dari sahabat Umar. Sementara tidak ada riwayat yang menyatakan setan lari dari Rasulullah. Berarti Sayyidina Umar lebih hebat dari Rasulullah. Sepintas begitu kan? Ini kalau orang polos, kosong, iya ya, tidak masuk akal hadis ini. Masa Sayyidina Umar lebih hebat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada satupun hadis yang menyatakan setan lari dari Rasulullah, tidak ada. Maka jawabannya seperti biasanya. Kalau kamu punya rumah kaca, jangan ngelempar rumahnya orang. Nanti kalau rumahmu dilempar, hancur rumahmu. Mana rumahmu kaca. Jawabannya gampang. Rasulullah SAW itu lebih hebat dari Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala karena ada riwayat-riwayat yang menyatakan setan tunduk kepada Rasulullah SAW. Setan datang ke beliau menyatakan Islam. Bahkan setan pernah menggoda beliau ketika beliau sholat. Lalu setan dicekik. Dicekik oleh beliau. Sampai beliau merasakan dinginnya air liur setan. Dan beliau berkeinginan mengikat setan di tiang-tiang masjid. Tapi beliau ingat doanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berharap supaya yang bisa cuma beliau saja menundukkan jin. Rasulullah bisa, cuma Rasulullah sungkan dengan doanya Nabi Sulaiman, tidak enak. Beliau bisa. Lebih hebat Rasulullah SAW. Rasulullah pernah nangkap setan, mencekik setan, menundukkan setan. Sayyidina Umar nggak pernah. Cuman kalau setan ketemu lari gitu aja setannya. Lebih hebatnya apa Lebih hebat Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah setiap syubhat yang disampaikan oleh mereka-mereka yang benci kepada ahli sunnah wal jamaah selalu dikembalikan kepada mereka sendiri. Yang kena adalah mereka. Tinggal bagaimana cara kita mengolahnya. Itu aja. Demikian pula sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang imannya sangat hebat sampai beliau dapat gelar As-Siddiq. Yang kualitas imannya di atas rata-rata. Siddiq di atasnya orang mati syahid. Di dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih dan ini selalu ada di buku-buku akidah termasuk di buku Aqidatus Salaf Ashabil Hadis yang ditulis oleh Al-Imam As-Sabuni. Kemudian juga di dalam kitab As-Sunnah yang ditulis oleh Imam Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahumullah taala, kitab Al-Ibanah dan yang lain-lainnya yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lawuzina imanu Abi Bakrin bi imani ahli al-ard la rajahabihim." La rajahabihim. Kalau sekiranya imannya sahabat Abu Bakar ditimbang dengan imannya penduduk bumi, maka lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Allahu akbar. Iman beliau ditimbang dengan imannya orang sak dunia, lebih berat imannya sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala Beliau iman luar biasa, kaya raya, dikorbankan semuanya untuk Allah, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah sebaik-baik khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau yang dipilih oleh Rasulullah teman hijrah sahabat setia bahkan beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan nas Al-Qur'an. Allah berfirman, "Idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Ketika di Gua Hira, ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada sahibnya, kepada sahabatnya, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Inilah orang-orang yang semangatnya tinggi luar biasa. Semangat tinggi. Dan orang-orang model sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, nggak bisa dikalahkan. Karena mereka itu benar-benar tujuannya Allah Rasulnya dan kampung akhirat ikhlas. Orang ikhlas itu tidak terkalahkan. Orang nggak ikhlas pasti kalah. Ada satu kisah. Kisah ini kita ambil hikmahnya. Seseorang diberitahu bahwa di sana ada di sana itu ada ada pohon. Pohon tempat orang melakukan kesirikan-kesirikan. Pohon yang dikeramatkan pohon yang dikeramatkan. Kemudian dia dengan ikhlas berusaha untuk menebang pohon itu untuk memberantas memberantas kesirikan. Dia berangkat ke sana. Kemudian dia sempat digoda oleh setan dan setan kalah dengan dia. Kalah setan karena dia masih ikhlas. Kemudian dia dirayu oleh setan. Gini aja, kamu jangan menebang pohon itu. Nanti kamu saya kasih tiap-tiap kamu selesai sholat, nanti di bawah kamu itu ada uangnya. Tiap selesai sholat. Sudah fitnah dunia. Ya sudah, saya mau. Benar. Tiap-tiap selesai sholat di bawah sajadahnya ada uangnya. Dia senang. Satu kali, dua kali, tiga kali Kemudian setelah beberapa kali dia tidak mendapatkan uang lagi. Lalu dia berangkat hendak menebang pohon itu. Ikhlas apa enggak? Lalu dia dilawan oleh setan di jalan, kalah. Kenapa? Karena kemarin kamu ikhlas karena Allah. Sekarang kamu tidak menebang pohon karena tidak dapat uang. Subhanallah, lembut sekali. Itulah tipu daya setan. Sudahlah setan itu jelek, musuh, nipu. Tidak mungkin kita diajak baik oleh setan. Dan di antara hebatnya setan, dia bersumpah. Termasuk kepada Nabi Adam, yang membuat Nabi Adam terjerumus adalah karena setan bersumpah, setan bersumpah. Wa qasamahuma huma laminan nasihi. Setan bersumpah demi Allah, aku memberi nasihat kamu. Nabi Adam tidak nyangka ada orang bersumpah dengan nama Allah dan berbohong. Akhirnya beliau terjerumus. Itulah setan. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimahumullah. kalau orang itu niatnya akhirat, obsesinya akhirat, tujuannya akhirat, cita-citanya akhirat, kegundahannya akhirat, semuanya akhirat, orang ini orang untung, damai, tentram dunia akhirat. Kalau tidak, sengsara dunia akhirat. Dan ini nyata. Dan itu juga telah disebutkan dalam beberapa hadis oleh Rasulullah saw. di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lain-lain dengan sanad yang hasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ja'alal humuma hamman wahidan ai hammal ma'ad Allah sa'ira umumihi barang siapa yang menjadikan kegelisahannya kegundahannya, cita-citanya, keinginannya, tujuannya cuma satu, yaitu akhirat, maka Allah mencukupinya dari semua keinginan. Kalau tujuannya akhirat, semuanya oleh Allah dicukupi. Artinya jiwanya tenang, tentram, dan damai. Urusannya lancar. Sebaliknya, waman tasya'abat bihil humumu min ahwalid dunya, lam yubalillahu fi ayyi awdiyatiha halak. Barang siapa yang keinginannya, cita-citanya itu bercerai-berai kepada keadaan-keadaan dunia, materi duniawi, macam-macam. Yang dipikir itu saja. Materi duniawi, materi duniawi muter di sana aja. Apa yang dia dapatkan Allah tidak peduli di lembah mana saja dia akan binasa. Di lembah mana saja dia akan binasa. Mungkin di yang sini, mungkin di yang situ, mungkin di sebelah sana, yang yang, yang pasti dia binasa. Dan yang lebih aneh lagi itu, dia binasa, dia tidak tahu kalau dia binasa. Bahkan dia merasa senang dan damai dalam kebinasaannya. Itulah diantara keanehan orang-orang ahli dunia. Tidak sadar. Kapan sadarnya? Sudah mati baru sadar. Anna suniam fa'idamatu intabahu. Kata sahabat Ali bin Abi Talib manusia itu tidur semuanya. Kalau sudah mati baru bangun, sudah sadar. Kemudian diperjelas lagi oleh hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh at tirmidzi dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang obsesinya adalah akhirat, tujuannya akhirat, niatnya akhirat, cita-citanya akhirat, maka dia mendapatkan tiga perkara. Pertama-tama Allah menjadikan kecukupan di hatinya. Selalu merasa cukup, tenang, tentram, damai, neriman, qanaah. Yang kedua, dan Allah mengumpulkan urusannya, urusannya lancar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dan dunia datang kepada dia dalam keadaan dunia itu hina dan dia menghindar dari dunia. Dunia datang dalam keadaan hina dan dia menghindar dari dunia itu. Subhanallah. Kebalikannya, wa man kana fid dunya hammahu jaalallahu faqrahu baina 'ainaihi wa farraqa 'alaihi syamlahu walam ya'tihi minat dunia illa ma lahu. Dan barang siapa yang tujuannya adalah dunia, niatnya dunia, cita-citanya dunia, materi duniawi, itu aja. Maka dia mendapatkan tiga perkara, kebalikan yang tadi. Yang pertama-tama Allah menjadikan kemelaratan ada di depan mata. Betul ini. Kalau kita mikir dunia, materi duniawi, yang terbayang di mata kita ini adalah kemelaratan. Jangankan mikir masa depan, besok saja, besok hari Ahad kita sudah bingung. Bagaimana nasibnya besok? Bagaimana pula besok lusa, minggu depan, bulan depan? Kenapa? Karena kita sudah mikir dunia. Yang terbayang di depan mata itu miskin, miskin, melarat, melarat, susah, terus bingung. Yang kedua yang dia dapatkan Allah mencerai beraikan urusannya, urusannya kacau. Kacau, bingung, nggak tenang. Yang ketiga, dunia tidak datang kepada dia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan untuk dia saja. Dunia yang dia kejar malah lari menghindar. Subhanallah. Itulah dunia. Kalau dikejar, lari. Kalau ditinggalkan, datang. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Inilah semangat-semangat yang tinggi yang tujuannya adalah Allah, Rasulnya dan kampung akhirat. Dan pasti orang kalau tujuannya itu dia beruntung dan dia akan sukses. Allah mempunyai barang dagangan dan barang dagangan Allah itu mahal. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Humaid dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ala inna sil'atallahi ghaliyah ala inna sil'atallahi al-jannah Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah surga. Tidak gratis. Surga itu tidak gratis, mahal. Usaha dulu, capek dulu, payah dulu. Karena itu orang kalau sudah meng mengikrarkan amanah, aku beriman, kami beriman. Siap-siap, siap-siap apa? Siap-siap apa? Siap-siap diuji, siap-siap mantang-manting, siap-siap dibanting. Iya, siap. Untuk apa? Uji imannya, imannya benar atau tidak. Kalau nggak tahan banting, berarti ya di mulut saja imannya. Kalau tahan banting, nah, imannya benar, naik pangkat nanti. Naik pangkat, diuji lagi lebih berat. Ya. Lulus lagi, naik pangkat lagi. Terus begitu sampai kapan? Tapi meninggal dunia tidak ada selesainya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walafat fatanna ladina min qablihim. Fala ya'lamanna ladina Wala ya'lamannal kadibin. Apakah manusia menyangka, mengira. Mereka mengatakan kami beriman. Ditinggalkan begitu saja oleh Allah tanpa diuji. Oh tidak, diuji dulu. Diuji dulu. Sebagaimana orang-orang terdahulu diuji dulu sehingga tampak mana yang jujur dalam imannya, mana yang bohong-bohongan. Jadi jangan kita mengatakan saya sudah sholat tahajud, saya sudah puasa sunnah, saya sudah sholat. Kenapa kok diuji terus saya? Ya itulah berarti Allah cinta sama sama anda diuji terus oleh Allah. Semakin kuat imannya, semakin kuat ujiannya. Yang paling berat ujiannya siapa? Para nabi. Asyadun nasi falaan al-anbiya thumma salihun thumma al-amsal fal amsal yubtalan nas ala qadri dinihim fa in wujida salabatan fi imani zida fil bala' manusia yang paling berat usianya adalah para nabi kemudian orang-orang saleh. kemudian yang setelahnya dan yang setelahnya lagi masing-masing orang itu diuji tergantung kadar keimanannya semakin kuat imannya, ditambah lagi ujiannya. Jadi jangan kita menyangka sudah iman, sudah soleh, bebas dari ujian. Belum malah diuji. Karena memang hidup ini adalah ujian. Allah berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Jadi kehidupan, kematian, dunia untuk uji kita siapa yang terbaik amalannya. Diuji terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi surga itu tidak gratis. Barang dagangan Allah mahal, ada harganya. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Di sini juga ada amalan-amalan yang menunjukkan orang-orang yang semangatnya tinggi. Orang yang semangat tinggi, orang yang beriman, orang yang selera tinggi, itu selalu mencari amal-amal yang per terbaik yang paling baik, yang paling abdul selalu dia kerjakan. Di antaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuji satu orang luar biasa orang ini di dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih beliau bersabda ya'jibu rabbuka min ra'il ghanam fi ra'si syadiyatin jabal." Tuhanmu heran Tuhanmu takjub kepada seorang penggembala kambing yang dia menggembala kambing di ujung gunung. Dia menggembala kambing di gunung sana. Udah sendirian sama kambing-kambingnya, tidak ada orang lain, sendirian dia. Tuhan Allah heran kepada dia. Allah takjub kepada dia. Allah senang sama dia. Kenapa? Yu'adzinu lis-shalah wa yusalli. Dia sendirian sama kambing saja sudah masuk waktunya sholat, dia adan, lalu dia sholat. Kemudian fayaqulullahu azza wa jalla Allah berfirman, "Unduru ila 'abdi hadha yu'adhdhinu wa yuqimus salat yaqafu minni qad ghafartu li 'abdi wa adkhaltuhul jannah." Lihatlah hambaku ini, dia azan, lalu dia komat kemudian dia sholat dia takut aku, aku ampuni dosa hambaku dan aku masukkan dia ke dalam surga. Ini orang ikhlas di gunung, di hutan sendirian, tidak ada orang lain, kumpul kambing, tapi masih ingat sholat, waktunya sholat dia adzan, dia komat, dia sholat. Allah senang dengan orang ini, ikhlas. Inilah semangat tinggi. Walaupun tidak ada orang, dia tetap ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga Allah tertawa kepada dua orang. Sebagaimana di dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadhhaqullahu ila rajulaini." Allah tertawa kepada dua orang. Yaqtulu ahaduhumal akhar yadkhulanil jannah. Dua orang saling bunuh membunuh. Tapi dua-duanya masuk surga. Aneh tidak ini? Saling membunuh tapi dua-duanya masuk surga. Padahal ada hadis yang lainnya mengatakan idal tal idal taqal muslimani bi hima fal qatil wal maktur wal maktul finnar. Apabila dua orang muslim saling uh, berkelahi pakai pedang maka yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Lalu sahabat heran, yang membunuh masuk neraka pantas. Yang dibunuh kenapa masuk neraka? Kata Rasulullah karena yang yang dibunuh itu punya keinginan untuk membunuh dia, cuman kedahuluan saja sehingga dia terbunuh. Kalau ini lain, kedua-duanya saling berbunuh-bunuhan, tapi kedua-duanya sama-sama masuk surga. Sehingga Allah tertawa. Bagaimana ceritanya? Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal, tsumma yatuqu 'alal qatil fayuslim fayuqatil fi sabilillah fayustashhad yaitu seorang yang ini orang ini orang Islam yang satu ini kafir ketika itu perang antara Islam dengan kafir iya kan ternyata pihak kafir ini membunuh orang Islam mati dia mati syahid masuk surga ini kafir kan yang satu ini Ternyata setelah itu dia taubat, dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia ikut jihad fisabilillah. Di medan perang, dia terbunuh juga mati syahid. Dua-duanya masuk ke dalam surga. Jelas tidak ceritanya? Subhanallah. Allah tertawa kepada dua orang ini. Sama-sama saling membunuh, tapi ternyata dua-duanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara semangat yang tinggi pula adalah kita berupaya untuk beramal amal-amal jariah. Dengan harapan setelah kita nanti mati, kirim pahalanya ada kirimannya terus, amal jariah. Yang namanya amal jariah itu jariah mengalir. Sodakoh jariah mengalir. Dia mati masih terus dapat pahala. Ini semangat tinggi. Jadi kita berpikir panjang. Bagaimana setelah saya nanti mati tetap dapat kiriman. Itu amal jariah. Di antara amal jariah itu insya Allah kita sudah tahu ya tiga perkara. Ida mata benu Adam ingkot amaluhu illa min salah. Apabila anak manusia mati, maka amalnya terputus kecuali tiga perkara. Sodakotin jariah, sodakoh jariah. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Jadi dia mengajarkan ilmu, ilmunya bermanfaat. Dia mati dapat kiriman terus. Awaladin salihin yada'ulahu atau anak soleh yang mendoakan dia didoakan oleh anak soleh dapat kiriman doa-doa tapi ada lagi yang lainnya sebagaimana disebutkan di dalam riwayat al Bazar dengan sanad yang hasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sab'un yujra lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi ada tujuh perkara yang pahalanya tetap mengalir kepada seorang hamba ketika dia telah berada di kuburannya setelah kematiannya. Dapat kiriman terus. Apa tujuh perkara itu? Yang pertama-tama man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Dapat kiriman terus ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang seperti ini, dapat kiriman terus. Kemudian yang kedua au ajra nahran atau dia mengalirkan sungai. Sungai ya, Sungai itu kan perlu saluran air, baik air-air untuk dibuang yang kotor atau air-air yang bersih untuk minum atau yang lainnya. Dia mengalirkan air yang dibutuhkan saluran itu. Sampai dia mati, tetap itu masih ada salurannya, sungainya. Dia dapat kiriman pahala terus. Membuka sungai, mengalirkan aliran sungai. Yang kedua, au yang ketiga au atau gali sumur. Wah ini sumur, ini masya Allah sumur ini. Tempat-tempat yang kira-kira tidak ada air, kita bikin sumur di sana. Air itu kan prinsip. Hidup tidak bisa lepas dari air. Untuk mandi, untuk wudhu, untuk minum, untuk masak, untuk semuanya air. Bayangkan, kalau orang datang ke sumur itu ngambil air, senangnya orang itu bukan main. Yang bikin sumur itu luar biasa pahalanya. Apakah sumur biasa ataukah sumur sintesis, sumur bor tambah hebat lagi. Kadang kita ke satu tempat ya, kita lihat di sana itu orang-orang pada datang bawa suriken-suriken ngambil air. Wah, itu yang yang punya sumur itu masya Allah untung sekali memberi air kepada orang sekian banyak. Kemudian yang keempat aworosanahlan atau dia menancapkan pohon kurma. Jadi dia menanam pohon ya untuk dimanfaatkan pohon itu. Termasuk kita sekarang penghijauan. Itu diniatkan supaya apa? Supaya tanah ini subur, bisa menyerap air, supaya tidak kekeringan dan macam-macam. Atau juga supaya diambil buahnya, dimanfaatkan. Kemudian yang berikutnya lagi aubana masjidan atau bangun masjid. Baik bangun masjid secara utuh semuanya total dari dia biayanya atau dia ikut ikut bantu, ikut patungan, itu termasuk. Karena ada riwayat yang menyebutkan orang yang bangun masjid seperti rumahnya burung, seperti berkupon. Artinya dia ikut ikut serta dalam pembangunan masjid sekecil apapun. Tentu saja yang paling pasti adalah semuanya dari dia, semuanya dari dia. Bahkan ada hadis yang hadis mutawatir yang berbunyi Man bana lillahi baitan, banallahu lahu baitan fil jannah. <clears throat> Orang yang membangun rumah untuk Allah, bangun masjid, maka Allah membangun untuk dia rumah di surga. Hadis mutawatir. Kemudian yang berikutnya lagi awarata mushafan atau dia mewariskan mushaf. Nah, ini wakaf mushaf itu Al-Qur'an, itu Masya Allah amal jariah. Mushaf diwakafkan, dibaca orang, dapat kiriman terus pahala. Kemudian yang ketujuh, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi atau dia meninggalkan anak yang memintakan ampun untuk dia sepeninggalnya. Anak mendoakan. Bahkan ada kalanya orang tua itu oleh Allah diangkat derajatnya sampai tinggi. Dia merasa tidak pantas. Lalu dia bilang kepada Allah, "Ya rabbana anna li Ya Allah, dari mana saya dapat derajat seperti ini?" Lalu dikatakan istighfari waladika mimbadik. Itu adalah berkat istighfar anakmu sepeninggalmu. Jadi anakmu mendoakan kamu terus dapat derajat yang tinggi. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Ada juga amalan-amalan yang Rasulullah menyebutkan sebagai amalan terbaik dan amalan terabdal, paling baik, paling abdal. Orang yang mempunyai semangat tinggi selalu berusaha mencari yang terbaik semampunya. Di antara amalan yang terbaik itu adalah disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Al Baihaqi dan yang lainnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Yang terbaik di antara kamu adalah yang paling baik akhlaknya. Ini amal paling baik akhlak. Yang mana sekarang kita ini krisis akhlak, krisis moral. Sebenarnya moral itu nggak cocok. Yang cocok adalah akhlak. Karena moral itu lebih cenderung <clears throat> menurut selera manusia, ukuran manusia terbatas. Antara satu daerah dengan daerah lain moralnya berbeda. Kalau akhlak di mana-mana sama, ukurannya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Akhlak universal, lengkap yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> misi beliau yang paling besar diantaranya adalah menyempurnakan akhlak yang baik. Innama bu'ittu maka rimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji itu. Kemudian diantara amalan yang terbaik pula diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang sahih Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Khiyarukum khiyarukum li nisaihim." Wa fi riwayah, "Khiyarukum khiyarukum li ahli." Orang yang terbaik di antara kamu adalah yang paling baik kepada istrinya atau kepada keluarganya. Nah, ini orang terbaik kepada istri dan kepada keluarga. Jadi ukurannya itu adalah di rumah. Ada orang di luar rumah baiknya bukan main. Di dalam rumah tidak baik. Berarti ini orang yang tidak baik. Ukurannya baik itu di rumah, baik kepada istri dan baik kepada keluarga. Tentu dengan ukuran syariat, Al-Qur'an, as Dan Rasulullah sallallahu alaihi adalah orang yang terbaik kepada keluarganya dan kepada istri-istrinya. Di antara amalan yang terbaik pula sebagaimana di dalam riwayat Ibnu Majah dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih Khiyarukum man al Qur'ana wa 'allamahu. Wa fi riwayah khairukum. Yang terbaik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Ini amal terbaik. Belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Baik belajar berupa membaca, baca ikra atau hafalan atau tahsin atau belajar berupa tafsir tafsirnya Quran, ilmu-ilmu Quran. Ini paling tinggi. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pengajian yang paling bagus itu adalah pengajian tafsir. Dan sebenarnya kita ini perlu pengajian tafsir tiap hari. Seminggu sekali tidak cukup. Kalau kita tiap hari ngaji tafsir, masya Allah, kita akan menyingkap keajaiban-keajaiban dalam tafsir. Karena Al-Quran itu adalah firman Allah. Firman Allah itu tanpa batas, nggak ada batasnya. Demikian pula tafsir firman Allah juga nggak ada batasnya. Tentu tafsir yang sesuai dengan koridor tafsir menurut salafus soleh. Tafsir Al-Quran. Syekhul Islam Ibnu Taymiyah rahimahullah taala ketika di penjara beliau banyak nulis tafsir di penjara itu. Dan ternyata karena di penjara kan tenang ya, tenang, nggak ada yang ganggu, tenang, benar-benar fokus, pikirannya nggak pecah belah. Ketika itu beliau mendapatkan pembukaan-pembukaan dari Allah yang luar biasa, dibuka oleh Allah pintu-pintu tafsir. Sehingga beliau mengatakan, "Oh, aku menyesal. Kenapa kok tidak dulu-dulunya saya fokus kepada tafsir?" Kalau coba dari dulu saya fokus kepada tafsir, tentu banyak faedah yang didapatkan. Karena itu beliau tidak sempat nulis tafsir secara utuh dari Al-Fatihah sampai An-Nas nggak sempat. Beliau hanya sempat menafsirkan ayat-ayat, ayat-ayat ini, ayat-ayat itu, potongan-potongan yang oleh para ulama telah dikumpulkan sekarang tafsir-tafsir beliau dan memang hebat luar biasa. Termasuk juga murid beliau Ibnul Qayyim. Tafsir itu penuh dengan keajaiban-keajaiban, tafsir Quran. Enggak usah banyak-banyak, satu hari satu ayat saja tapi ditafsirkan yang luas, luas. Apalagi sekarang ini kan bahan-bahan dah tersedia. Sekarang ini bahan untuk untuk pengajian itu tidak akan kurang. Tinggal orang itu mau atau tidak. Kita bisa mendapatkan dari internet gratis, misalnya dari Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah sebuah maktabah yang lengkap elektronik itu bisa didownload dari internet Maktabah Syamiyah yang mana isinya yang dulu sekitar 2000 kitab sekarang sudah 5000 kitab lebih di antaranya secara khusus fokus kepada tafsir tinggal kita ngetik aja ayatnya Al-Baqarah ayat 1 misalnya tinggal milih tafsir menurut siapa atau dari Al-Qurtubi, Ibnu Katsir kemudian menurut uh, An-Nasafi menurut Al-Baghawi, Al-Baidawi, Ajalalain, semuanya tafsir. Luar biasa. Benar-benar lautan ilmu. Karena itu belajar tafsir itu nggak ada batasnya, nggak ada batasnya. Satu ayat bisa dikaji sampai sampai 30 pertemuan satu ayat. Kalau mau diperluas. Kalau mau diperluas ya, nggak selesai-selesai. Seperti itu. Karena itu orang yang terbaik adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Termasuk juga yang ada di TPQ-TPQ ngajar Quran. Jangan diremehkan. Walaupun di mata masyarakat ini adalah orang-orang remeh. Apa kerjanya? Ngajari anak kecil Al-Quran. Wah ini Masya Allah. Kalau dia tidak mau ngajari anak kecil Al-Quran, yang ngajari siapa terus? Kamu enak saja. Sudah pandai, sudah mateng, kamu ambil. Ini yang mulai dari dasar, dari kecil. Orang yang paling hebat itu menjadikan anak tidak bisa ngaji sama sekali, kemudian bisa ngaji. Waduh, masya Allah luar biasa. Dan ini orang paling untung, dapat kiriman terus, dapat kiriman terus. Mengajar, baca Quran, tafsir Quran, hafalan Quran dan yang lain-lainnya. Satu-satunya yang suci di muka bumi ini adalah Al-Quran. Suci Al-Quran. Kalau ada di tekel itu ada tulisannya suci, itu tidak suci itu. Bersih maksudnya. Kalau suci itu Al-Quran, kitab suci dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia tidak ada yang suci kecuali Al-Quran. Semua kitab perlu dikritisi selain Al-Quran. Kalau orang ada yang mau mengkritisi Al-Quran, nah ini orang sudah kalau ibaratnya listrik itu ini sudah koslet, koslet tidak normal sudah. Al-Quran kitab suci dikritisi, Subhanallah. <clears throat> Kemudian diantara amalan yang terbaik pula menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Nuaim dengan sanad yang sahih. Kata beliau, "Khairul amali an tufariqad dunya wa lisanuka rabbun min dzikrillah." Masyaallah. Ini harapan kita. Mudah-mudahan kita menjadi yang seperti ini. Allahumma amin. Amal yang terbaik adalah kamu berpisah dari dunia dalam keadaan lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mati waktu zikir, zikir sampai mati, Masya Allah. Inilah harapan kita. Mudah-mudahan kita ketika mati dalam keadaan berzikir dengan mengucapkan la ilaha illallah. Itu bisa itu, itu bisa. Ada pernah saya mendengar satu orang itu mengatakan Orang kalau mati mengucapkan la ilaha illallah itu tidak ada itu mustahil itu itu di sinetron saja itu. Di alam nyata tidak mungkin. Siapa bilang tidak mungkin? Mungkin banyak orang ketika mau mati itu berzikir. Karena orang itu ketika mati yang dia lakukan itu adalah yang paling banyak dilakukan ketika hidup. Kalau ketika hidup dia jauh dari Allah, maksiat, mungkar, hatinya jelek, bagaimana mungkin dia mati mengucapkan la ilaha illallah? Tapi kalau orang itu dekat hatinya dengan Allah, bersih, banyak zikir, banyak ibadah, dengan manusia baik, sampai mati pun insya Allah berzikir. Dan itu contohnya banyak. Sampai ada satu orang, saya pernah lihat di internet itu, di Islamic YouTube. Ada ada YouTube yang umum ya, macam-macam. Ada lagi Islamic YouTube. Itu isyoutube.com. Di sana banyak film-film yang Islami yang insya Allah memberikan motivasi kepada kita, motivasi untuk tambah semangat. Anak-anak kecil yang apal Quran, bacaannya indah, bagus, masya Allah. Termasuk juga di sana ada film orang ketika mau mati, sakaratul maut, itu ngaji Quran, masya Allah. Dan sempat disorting itu, yang penting ya kan nakal sebenarnya ya. Tapi hasilnya kan bagus juga akhirnya. Ini orang sekarat kok disorting. Di satu sisi ini kan tidak benar. Di sisi lain kita dapat faedah. Masya Allah, ini mau mati masih ngaji. Sakaratul maut, mau terus. Ngaji nah, surat tabarok. Sampai selesai. Baru mati dia. Waduh, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Jadi mati dalam keadaan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu di antara tanda orang mati. Husnul Fatimah. Kemudian juga di antara amal yang terbaik pula diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairul muslimina man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang Islam yang terbaik adalah orang Islam yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya. Ini orang Islam yang terbaik. Islam selamat. Orang Islam yang terbaik adalah kaum muslimin ini selamat dari gangguan lisannya, dari gangguan tangannya. Masya Allah. Ini orang Islam, tidak suka ganggu orang. Berarti kalau orang itu suka ganggu orang dengan mulutnya, dengan tangannya, Islamnya belum benar. Islamnya tidak baik. Kemudian juga beliau mengatakan tentang amal, tentang manusia yang terbaik. Di dalam riwayat Al-At-Tabrani dan yang lain-lainnya sanadnya sahih, khairun nas anfa'uhum linnas. Ini penting ma'asyiral muslimin. Mari kita pegang hadis ini. Tidak usah banyak-banyak. Ini aja satu dipegang. Khairun nas anfa'uhum linas. Pegang, catat, disimpan di sapu atau ditempel di tembok, diingat-ingat tiap hari. Khairun nas anfa'uhum linas. Manusia terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah ini penting. Jadi tiap hari kita mikirnya satu, Bagaimana saya bisa bermanfaat? Bagaimana saya bisa bermanfaat? Manfaat bukan hanya dengan harta. Harta itu nomor sekian. Manfaat itu banyak. Yang pertama-tama manfaat memberikan ilmu kepada orang atau memberikan pikiran-pikiran, memberikan tenaga, memberikan waktu, memberi macam-macam, termasuk memberikan harta, manfaat. Dan kita jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun kecil. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun kecil. Baik kerjakan. oh ini penting ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini adalah prinsip hidup. Manusia terbaik adalah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lain. Hidup harus bermanfaat. Buat apa hidup kalau tidak ada manfaatnya? Buat apa hidup? Kan gitu kasarnya kan? Dan kita hidup ini kita sama dengan menulis buku cerita. Nulis buku cerita. Ceritanya baik atau ceritanya buruk. Dan nanti kalau kita mati, kita tinggalkan buku cerita kepada ahli waris kita. Ini loh ceritanya kayak gini. Cerita baik atau cerita buruk. Kalau cerita baik, Masya Allah, memberikan inspirasi dan yang lain-lainnya kepada yang ditinggalkan. Kemudian juga kita jangan pernah melupakan yang terakhir orang mati itu ada dua, mustarih dan mustaroh. Mustari ketika mati dia istirahat. Mustaroh ketika mati, ketika dia mati manusia yang istirahat. Mustaris ini dia masa Allah hidupnya bermanfaat untuk manusia. Di rumah, di kampung, di kantor, di pasar, di kampus, di sekolah dia baik. Sehingga ketika dia mati orang-orang kehilangan, semuanya nangis. Sementara dia istirahat. Semuanya mengatakan Masya Allah, Fulan, Masya Allah, Masya Allah, Fulan, Masya Allah. Yang kedua, orang yang tidak baik. Di rumah tidak baik, di kampung, di pasar, di kantor, di kampus, di sekolahan. Ganggu, ngacau terus. Ketika dia mati, manusia yang istirahat. Ketika dia mati, semua manusia senang. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tidak ada yang ganggu lagi.